Akhirnya waro woro Barang siapa yang bisa cerita, ceritanya membuat saya bisa tidur, saya kasih hadiah. Datang tukang pendongeng senegaranya Harun Ar-Rasyid. Kabeh ceritanya menarik. Sehingga apa? Harun Ar-Rasyid gak bisa tidur. <laughs> Abu Nawas teko. <laughs> Kulah melu cerita. Akhirnya Abu Nawas, kue cerita apa? Mang rungokke. Perjanjiannya lah jenengan rungokke cerita kula iso turu, berarti kula kayak hadiah. Oke. Okay. Abu Nawas cerita hei eh, raja apa enten semut melebu kupingnya tiang begitu oh, nih jeruk kuping mambu semutnya metu begitu metu penasaran kamu sak janjane ambune apa semutnya melebu meneh melebu nih jeruk kuping mambu ora betah metu meneh akhirnya 30 menit Abu Nawas niku cerita di hadapan Harun Aroset mau melebu kuping metu kuping melebu kuping metu kuping Akhirnya Harun ar mengomong bosan, minggat, aku ngantuk, turu. Abu Nawas menang gara-gara melebu kuping metu kuping. Dan ini kan cerita, sing ngajeng kula cerita mboten niku. Ini Ini adab mengkritik pejabat. Maka saya yakin kayak Pak Hendi ini tidak tidak alergi untuk dikritik lah. Pak Jokowi nggak nggak alergi untuk dikritik. Ada ulama di zaman Harun Ar-Rasyid mendatangi khalifah ini nasihun lak wahai Harun ar -Rasid, saya mau nasihati kamu nih karena Harun ar -Rasid memang banyak salah famusadidun alaika tapi mohon maaf nasihatku agak keras falatajidana fi nafsika alaiya sayang tolong anda jangan marah dengan saya apa jawaban Harun ar rasid kepada orang ini Inna Allah Ta'ala qad arsala man huwa khairu minka ila man huwa khairu minni Inna Allah Ta'ala qad arsala man huwa eh, khairu minka ila man huwa sarmini. Sesungguhnya Allah itu pernah mengutus orang yang lebih baik daripada Anda kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Yang dimaksud siapa? Harun sama Musa. Diutus kepada siapa? Fir'aun. Allah mengutus Harun dan Musa, ini orangnya lebih baik daripada kamu. Diutus kepada siapa? Kepada raja yang lebih jelek daripada siapa? Daripada saya. Siapa? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Harun dan Musa? Fakulalahu kaulalaihina. Harun, Musa, berkatalah yang lembut kepada Fir'aun. Pertanyaan saya sekarang orang yang mencaci maki pemerintah, orang yang menjelek-jelekkan Pak Jokowi apalagi karena fisiknya. Saya mau tanya, apa Pak Jokowi ini lebih bosok daripada Fir'aun tak ada? Sehingga bahasanya seperti itu. Jokowi pateni, nih. Jokowi PKI pateni, tangkap polisi. Eh, saya hilaf cangkemmu, cangkemmu. Minta maaf. Belas orang sumbut. Lah demo e gayane bunuh. tangkep eh. nggak boleh. Kita mengkritik pejabat itu boleh, tapi dengan cara yang santun. Gak apa-apa. Nabi Muhammad pernah dikritik sama Umar ketika mau mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Eh, kanji Nabi ini wong kafir loh, ampun mau solati. Napa jawabannya kanji Nabi? Selama tidak ada larangan dari Allah akan saya solati. Maka kemudian turunlah ayat dalam surat At-Taubah wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Akhirnya Nabi Muhammad gagal mensolatkan Abdullah bin Ubay karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini Anda mau demo silakan. Tapi pakai etika. Ojo jebol pager, ojo bakar ban sak piturute. Aku biar gaweane demo nih. Aku ki kuliah ratau tau buku megapon. Bandina bunga-bunga dengan Arab rektorat karena saya memandang rektornya zalim tapi santun nih waktu ini sholat aku ya sholat zaman demo 9899, liane bunga-bunga duhur, megapun tak taruh saya sholat di jalan dekan rektor mbian momen lawan aku IP ku api orang mergo aku pinter mergo wedi karo aku ujian pak saya pakai sandal Waktu itu dekanya Abdullah Fajar, adiknya Menteri Pendidikan Malik Fajar orang Muhammadiyah. Saya diusir dari kelas, Pak. Keluar kamu. Kenapa Pak Dekan? Pakai sandal. Lihat peraturannya. Akhirnya saya keluar. Begitu di luar tak delok peraturannya. Mahasiswa kuliah tidak boleh pakai sandal. Tapi nggak ada tulisan kewajiban menggunakan sepatu. Sandal tak copot ganti kresek, Pak. Akhirnya aku mlebu ning kelas keresah, <laughs> keresah, keresah, keresah. Dekan teko, kamu menghina saya. Ada apa Pak Dekan? Gak boleh pakai sandal. Kenapa kamu pakai kresek? Coba Anda lihat peraturannya Pak. Mahasiswa kuliah tidak boleh pakai sandal. Tidak ada larangan tidak boleh pakai kresek. Modar we aku. Ya. Mahasiswa cerdas deh pada. Jadi demo saya gak ada masalah, tak dukung kalau itu aspirasinya bagus. Dan saya senang memang ada aspirasi yang bagus. Nanti kan saya sampaikan termasuk RU KUHP yang tadi saya bilang sama Pak, Pak Wali Kota. Ini kan kadang DPR ini goblok, otaknya goblok banget kita kadang ini. Ya oleh dikritik gitu loh. Anak DPR ini gini ini. Halo Pak DPR. Aku ngomong DPR pusat loh Pak ya. Tambahin matamu. Ora urune cerewet, Bro. Ya Allah, sing nyuguh wedang lemune ya Allah. Kok ora ana kimcil apa piye ngene lho. Ya Allah. Subhanallah. Gelasnya sebesar perutmu. <laughs> ayo kowe mumet ta kene wale aku tak takon lak bathoke kandel iki kambil apa degan iki jenenge kambil nduk dudu degan iki lak tak ombe mulai silatku kerminen wis kono gek minggat lemu Jadi orang lemu. Yang paling sering dibully itu satu jomblo, dua gemuk. Maka kalau kamu gemuk, jomblo, kelar hidup lo. Ini benda mati. Tapi Anda tahu saya pakai untuk bersandar rasanya nikmat. Yang pengen saya sampaikan apa? Bersandar kepada benda mati saja rasanya nikmat. Bagaimana kemudian kalau hati kita bersandar kepada Allah? Jauh lebih nikmat. Saya pernah menghadiri pameran ake Pak Wali Kota di Taman Mini Indonesia Indah. Waktu itu rame-ramenya bacan. Ada batu ake baru Pak. Ya. Pamer mbahmu. Copot-copot Moga-moga hilang matamu ngawur. Pakai lagi. Pengajian amplop merah jelas kelangan ake. Oh ini kono ya wong to. Saya pernah lihat pameran batu akik di Taman Mini Indonesia Indah. Ada satu batu akik. Loh, kok orang lembu meneh? kopi teh degan kopi panas degan ki adem tahu mbe mulih anyang-anyangan batu ake ada tulisan Allah waktu itu anda tahu harganya berapa sampai laku 3 miliar benda mati di dalamnya ada kalimat Allah harganya 3 miliar bagaimana kalau kemudian hati kita ada Allah di dalamnya berapa harganya tak ternilai maka siapa kemudian sekarang yang bisa mengatakan ahli maksiat itu hatinya tidak ada Allah? Saya mau tanya, siapa yang bisa menjamin bahwa pemabuk itu tidak punya Allah di dalam hatinya? Siapa yang berani mengatakan dan menjustifikasi bahwa PSK itu tidak punya Allah di dalam hatinya? Sekarang siapa yang bisa mengatakan maling itu tidak punya Allah di dalam hatinya? Pemabuk itu nggak punya Allah di dalam hatinya? Mereka dan kita sama punya sama-sama potensi Allah di dalam hatinya. Cuman bedanya satu. Yang satu ini terpupuk, yang satu tidak terpupuk. Potensi ketuhanan di dalam hati setiap hamba itu sama. Mereka punya potensi pengen kenal dengan Allah, kita juga punya potensi pengen kenal dengan Allah. Tetapi kesempatannya berbeda. Kita tiap hari ada pengajian bisa hadir, sementara mereka tidak ada pengajian. Saya mau tanya, kalau ada orang baik dan ahli maksiat bertemu, ini biasanya yang tidak betah siapa? Orang yang baik. Pak. Saya di pondok pengajian yang sering dihadiri sama Cak Dikin ini, saya menghadirkan 3 sampai 5 bis mbak-mbak PSK dari Sarkem. Saya sewakan bis. Begitu mbak-mbak PSK ini datang, fokus jamaah itu langsung berubah. Yang tadinya lihat saya langsung fokus kepada para londe rahimakumullah. Sudah, mereka nggak lihat saya lagi. Wow, londe ini ngaji. Sehingga orang baik sama orang jelek ini, mohon maaf, egonya itu lebih besar orang baik. Saya kasih contoh, saya baru nongkrong di kafe mau pengajian sama mbak-mbak anak-anak dunia malam ya purel lah perempuan rela diusel-usel kalau di Jogja namanya LC Ladies Cut. kalau di Pantura namanya PL pemandu lagu atau PK pemandu karaoke lalu Bandungan PK pak PK apal kan aku kiai ini londe <laughs> Begitu kita nunggu pengajian sama mbak-mbak yang berbaju seksi itu di jalan ada rombongan pengajian lewat. Set. Apa kata mbak-mbak ini? Mereka luar biasa ya Gus ya. Jam segini datang ke pengajian sementara kami berada di lembah maksiat. Ini orang-orang yang ada di dunia malam. Sementara saya pernah membersamai orang-orang yang dianggap baik sekelas kiai lah lewat depan kafe apa kata-kata yang keluar dari mulut orang-orang ini? Dasar ahli maksiat, dasar pemabuk, dasar pendosa. Coba Anda lihat. Orang yang dianggap jelek melihat orang baik memandang dengan kacamata kasih saya Sementara orang yang dianggap baik melihat orang ahli maksiat memandang dengan kacamata kebencian. Jadi ego kita itu terlalu tinggi di dalam beragama. Maka kemudian yang terjadi apa? Beda pendapat dianggap liberal beda sedikit dianggap liberal saya baru posting tadi malam Pak Kiai Said kedatangan tamu siapa Habib Umar bin Hafid Habib Umar Al Hafid dari Yaman dari Tarim ada yang DM saya dasar Said Agil Sirot liberal saya kadang-kadang heran yang ngomong Pak Kiai Said Agil liberal itu mohon maaf kadang-kadang ya mohon maaf mau cokor anda raiso berani mengatakan seorang kiai yang profesor liberal Contoh lagi, begitu kita berbeda pendapat langsung mengatakan orang itu sesat. Profesor Dr. Quraisy Shihab, ahli Quran, sampai bikin tafsir namanya tafsir Al-Misbah. Gara-gara beliau berfatwa jilbab soal anaknya, Orang-orang yang tidak punya ilmu seperti Pak Profesor Shihab mengatakan Profesor Shihab itu sesat. Padahal yang mengatakan sesat kadang-kadang mau cokor aneh raiso. Yang dikatakan sesat siapa? Orang yang ahli Quran. Lah pola pikir seperti ini di Indonesia sekarang berkembang Pak. Maka gampang banget kita menyalahkan orang lain Dikit-dikit dianggap kafir Dikit-dikit dianggap salah, dianggap sesat dan lain sebagainya Maka begitu saya ngaji di dunia malam Tuhannya berubah, bukan Allah Tapi maha benar netizen dengan segala cangkemannya Saya posting pengajian di dunia malam mbak-mbak pakaian seksi. Dasar kiai porno. Makanya pantas di mana-mana pakai kacamata hitam. Loh, salah ya kacamataku ki apa? Saya pakai kacamata hitam ini kan modus. Kalau ada kimcil cantik saya yang lirik nggak kelihatan. Lagu kacamata dicurigai. Bu. Saya ini pakai kacamata karena saya ngantuk, capek, mata saya lelah dan kalau saya buka, janda langsung terkesima. Makanya saya tutupi dengan kacamata. Makanya kadang-kadang saya heran kalau saya pengajian janda-janda teriak, Gus tolong kacamatanya dicopot. Kue ini saya janjane pengen ke pengajian, kok pak pengen delok mataku. Maka kemudian apa? Tuhannya ini sudah berubah lagi. Yang menjadi Tuhan sekarang siapa? Ego kita, Pak. Kita menuhankan ego kita. Seolah-olah pendapat kita itu pasti benar dan pendapat orang lain itu salah. Makanya begitu Mas Dedi itu udah masuk Islam, sekarang latihan ngaji tiap hari, saya tanya, berat gak bro jadi orang Islam? Enggak. Yang berat itu apa? Nyinyiran orang. Contoh, saya kan mau merubah Mas Dedi tidak langsung seketika ya. Contoh, dia melihara anjing satu saat masih posting di Instagram, dia gendong anjing. Dasar Deddy Corbuzier masuk Islam salah milih kiai. Anjing kok digendongi. Macem-macem. Ada lagi yang komentar, itu anjingnya yang mana? Yang gendong apa yang digendong? Apa matamu ki setruk? Saya tidak bisa ngatur kehidupan pribadi Deddy Corbuzier. Dia juga punya privasi. Masuk Islam kok anaknya nggak diajak, itu dosanya ditanggung sama orang tuanya. Padahal si Aska Korbuser, anaknya Mas Dedi juga baru belajar. Ngomong sama saya, hidayah itu bukan urusan papa saya, urusan Tuhan. Loh, anaknya Mas Dedi loh. Sementara netizen mengatakan apa? Dedi masuk Islam tidak bisa membawa anaknya, berarti sia-sia masuk Islamnya. Lah, dari Gusti Allah dewe tapi. Saya sholat sama orang mabuk, di kafe. Terus komentarnya macam-macam itu. Dasar kiai tidak pernah baca hadis. solatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Jawaban saya gampang. Ditompora, ditompora urusannya cangkemmu. Betul? Kalau saya ngajak orang kafe itu sholat ngenteni orang mabuk, pertanyaan saya orang mabuk eh kapan? Wong mereka itu pangunci, apa itu pangunci? Guyupan ngunjuk ciu mereka bentinonya ke botol kalau saya nunggu mereka tidak mabuk baru saya ajak sholat pertanyaan saya sholatnya kapan? mau mereka mabuk terus maka ada anak kafe tanya sama saya katanya orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari Gus bagaimana dengan kami? jawaban saya gampang itu hadisnya orang normal sementara kalian abnormal kalau nunggu nggak mabuk sholatnya kapan maka mereka mabuk tetap tak ajak sholat orang ditampak Gus orang urusan Gusti Allah ini ning kono yang cangkemmu Allahu Akbar mereka sholat Pak mabuk sholat ya Gus ya pernah baru sholat Allahu Akbar preman datang Pak Wali Alhamdulillahi Rabbil Alamin dari jauh madek Buh, bingung saya tak jawab sholatku batal orang tak jawab kok tantang gelut terus Ar-Rahmanir Rahim madek akhirnya tak jawab ngopoh biar sholat itu begitu dia datang itu tak pikir nantang gelut kan saya nggak pernah takut kalau soal preman macam-macam biasalah zaman dulu saya jahiliyah ngurusi preman kayak gitu mau dibunuh orang kan biasa saya terakhir di Jakarta dikerubut preman 10 saya nggak mundur amburiku tembok ngapa aku tak pikir nantang gelut ternyata apa mbok aku melu sholat halah halah orang mabuk tanya agamamu apa kelihatannya Islam buka KTP oh ya saya Islam ternyata setelah saya cari informasi tentang orang ini umur 40 tahun sama sekali belum pernah sholat tapi KTP-nya Islam maka malam hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga KTP-nya enak amat ya, ya. KTP masuk Islam kayak ini pakai kopiah NU NO, mesti masuk Islam nah, kopiahnya akhirnya dia saya ajak sholat ayo sholat eh wudhu malah nguyuh neng tembok uh. ora cewok malah ditutul-tutul ke tembok nyuk nyuk nyuk nyuk jadi wong mabuk toh saya itu sampai apal gayane wong nguyuh cewek e piye gara-gara wong mabuk pak wong mabuk sholat nguyuh madep ngulon ini kulon mana kulon ah kulon saya bilang eh aja madep ngulon kiblat ra pantes wong mabuk nggih Gus kula nguyuhe madhep ngulon ning tak enggokke ngidul titik wong lanang wis dienggokke wong lanang nguyuh mlumpati tembok e iso ya padha tak lak cilikane Pak Wali gawe angka 8 Laura dawa-dawaan biasanya. Kok ngerti Gus aku ya tahu ya e padahal. Cah cilik lumrah Lawang wedok raiso. iso. Wong wedok ki lak nguyuh ki ngadeg ora pantes. Eh cangkemmu kandani kok malah. Wong wedok nguyuhe ngadeg alah-alah. Suarane sing ra nguwati. Yes. iya sih lah cah gadis le langsung tua-tua rondo yo ya beda piok <laughs> hati-hati ya siksa kubur yang paling berat itu satu orang utang orang bayar lorong nguyuh racewok ini paling abot eh cangkemmu ngomong Masih rondo kayak gitu ya. Ketok rondo, soalnya guyune cangkeme ngebas. Ah. Akhirnya sholat pak, Allahu Akbar. Di kafe di Rom itu. Allahu Akbar. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang lain amin, yang mabuk beda. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Eh itu bertahun-tahun loh pak saya ngopeni arah akhirnya mereka bisa keluar ya. rokaat pertama aman rokaat kedua HP ini muni begitu HP ini muni diangkat set bro cek sholat aku mbate nasu asu barangkali secara syariat saya salah ya kiai tapi mbok yo orang itu jangan melihat caranya tapi deloken hasilnya. Saya kasih contoh begini. Kadang-kadang secara syariat itu salah. Tapi hasilnya luar biasa. Contoh pernikahan Brawijoyo Limo dengan Putri Campa. Itu secara syariat nggak sah. Putri Campa itu Islam, Brawijoyo Limo itu Hindu. Saya pernah diskusi, saya pernah diskusi ini sama saya takdir Sirot di gedung PBNU. Ini ini kalau dilihat dari syariahnya pernikahan putri campa dengan Brawijaya 5 itu nggak sah beda agama. Tapi Anda tahu hasil pernikahan dari Brawijaya 5 dengan putri campa itu menghasilkan siapa? Raden Patah. Singgawi Ponorogo. Betoro Katong. Orang-orang top itu lahir dari rahim yang kata orang pernikahannya tidak sah mungkin anggapan mereka itu benar ngaji kuning kafe kuwi salah secara syariat. Tapi saya juga tidak mau disalah-salahkan begini contohnya. sholawat kok di tempatnya orang mabuk, sholat kok di tempatnya orang mabuk, apa boleh? Kan gampang jawabannya. Al ardu kulluha masjidun illal hamam wal makbaroh. Semua tempat, semua bumi itu adalah tempat sujud kecuali kuburan dan toilet. Eh cangkeme ngapa tapi Jadi kalau anda solawat dimanapun selama tidak di kuburan, eh maaf, maaf kalau solawat, selama tidak di hamam, maafi muskilah, kan nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau kamu bersolawat di WC karo ngising, lagi masalah. Yang saya lakukan itu solawat di kafe. Kayak besok ini saya tanggal 26 akan berangkat ke Bali dari Makassar ke Bali, itu anniversary sebuah klub besar di sana. Mereka sudah request, Gus, tolong besok kami dikasih sholawat hasbi robi ya, coba. Mbak Mbak Elsi minta sholawat hasbi robi. Saya tanya, Anda tahu dari mana? Kan kita lihat YouTube-nya Gus Miftah. Jadi itu kalau kita nunggu tamu, tamunya belum datang, kita lihat pengajiannya Gus Miftah. Kan keren tuh. Nunggu tamu datang sama -an. Sehingga dia tahu solawat hasbi rabbi. Tolong saya dikasih tagnya, besok pas pengajian di kafe tempat kami, kita akan solawatan hasbi rabbi. Ya Allah, saya langsung ngulus dodo. Dodo nih bojoku, ya Allah. Makanya kemarin saya nyesel banget ada undangan pengajian dari teman-teman Sunan Kuning. Sunan yang paling menyenangkan sedunia. tapi saya nggak bisa datang karena mereka juga butuh Allah butuh Rasulullah ini loh contohnya di Bali klub malam minta sholawat hasbi Rabbi boleh ya nggak boleh itu sambil ngising umpamanya anda sholawatan itu nggak pantas ada juga sih bukan sholawat tapi nggak pantas dinyanyikan di WC contohnya lagu Man Ana itu kan menghormati kiai menghormati guru itu dinyanyikan di WC rapantes senajan itu bukan solawat engkau ngising ngeden karo man ana man ana man ana man ana laula cerot lah itu nggak boleh tapi kalau lagu-lagu walaupun kau sidah dia bukan sholawat ya nggak masalah dipakai Contoh nih. Din Asalam itu kalau saya nggak apa yang saya sering cerita Via Valen di demo sama orang gara-gara menyanyikan Din Asalam di panggung dangdutan Via Valen gak pantas bajunya seksi solawatan di panggung dangdut akhirnya dia tanya sama saya nopo leres bah Din Asalam itu lagu solawat bukan duk itu kosidah Arab tapi bukan solawat berarti angsal diwoco teng dangdutan oleh wong karo ngiseng oleh oh, Pak Wali seneng karo Din Asalam nyanyi itu gak apa-apa Pak Wali di WC London. Gitu. Go ahead. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Kilahatil ab mata fi masa Jadi apa? Mereka juga butuh Allah. Maka saya kemudian pengen malam hari ini siapapun Anda yang datang di lapangan ini, jangan pernah kamu kehilangan Allah dari dalam hatimu. Saya pengen mengatakan itu kenapa? Coba kita lihat. Saya pengen membandingkan karena saya baru pulang umroh, membandingkan Indonesia dengan Arab Saudi. Saya mau tanya, sebenarnya Indonesia dengan Arab Saudi itu lebih kaya mana? Jawaban, luwe suge Indonesia apa luwe suge Arab Saudi? Indonesia jauh, jauh. Emang Indonesia negara antik ya? Singapura itu negaranya miskin. Mohon maaf, sumber dayanya miskin, negaranya miskin, tapi orangnya kaya-kaya Singapura. Sopir taksinya sugih ini kono. Singapura ini. Arab Saudi itu ideal lah, negarane sugih, rakyatnya sugih. Lah Indonesia ini lucu, negarane sugih, rakyatnya eh, kayak ngaku, Bro. Lah ini kesalahannya di mana kan begitu? Kenapa negaranya kaya tapi rakyatnya tidak bisa kaya? Karena ini forumnya pengajian, saya jawab dengan kacamata pengajian. Saya doakan semua yang hadir bisa berangkat haji dan umroh. Neng mau amin tok yakin lo mangkat. cangkeme sapa ta iki Janda rondo itu. Yes, ya, demi janda tak buka kacamatanya. Muncul ke matamu. Guci bro, guci. wargane Pak Wali jen. Apa-apa uncalke kacamata uncalke suwe-suwe sempak uncalke. Lah pertanyaannya sekarang begini. Dari kacamata agama. Kenapa Arab Saudi itu negaranya tidak sekaya Indonesia tapi rakyatnya bisa makmur? Lah tandus leh. Anda turun di mana-mana yang dia cuma padang pasir, gunung, watu. Apa sih di Arab Saudi itu? Saya pernah turun di Riyadh, watu gunung. Saya pernah turun di Medina watu gunung, di Jeddah, watu gunung. Gak menarik. Tapi coba Anda lihat, kemakmuran warganya di sana itu jauh pendapatan per kapitanya lebih hebat daripada Indonesia. Di Arab Saudi itu mobil-mobil bagus, orang dicuci. Soalnya apa? Air mahal, gak pernah dicuci saya pernah masuk ke hotel laundry baju sama beli baru pak lebih murah beli baju baru daripada laundry tapi kenapa warganya bisa makmur saya kasih contoh dari kacamata agama perspektif agama kalau bapak ibu pernah haji umroh insya Allah sebentar lagi amin bila diniati sesuai neng bank daftar gue duit satu sewu daftar tabungan haji bayar satu sewu wis oleh buku ijo rupane labaik Allahumma labaik ono gambare unta kan lumayan bayar satu sewu nyawang gambar unta sekarang ibadah haji biayanya berapa 35 juta kamu udah bayar berapa 100 ribu kan berarti tinggal kurang 34 juta 900 ribu umpama orang mangkat mes mati gos ora apa-apa yang dilihat oleh Allah itu bukan berangkatnya tapi niatnya Umpamane jenengmu sapa, Bro? Alvin, urung makan wis mati umpamane. Alvin takoni karo malaikat Yesus. Alvin, kowe ngaji ngajeng ki mbak Salat nyok-nyok. Poso lakonangan konangan. Haji apa ora? Jawaban Vin, boten malaikat. Kan malaikatnya takon. Lah ngapa kowe ora ngaji Jawaban yo ya salahmu malaikat. Ngapa urung mangkat kowe wis mepateni? Rampok. Wangi lucu Pak ya. Saya itu haji tahun 2017 terakhir itu. Awak ono nggawa sak koper Pak. Kertas. Orang nunut didongake. Lah modar tapi kon dongake pas wukuf ning Arafah. Padahal wukuf cuma setengah hari. Wah, kudu diwaca siji-siji. Ora rampung. Napa niku, Mbah? Kertas titipan donga, Gus. Kon napake? Keng maca. Ya ora rampung, Mbah. Lah terus carane pripun iki amanah, Gus? Gampang kopere mang buka tanganmu angkatan kowe dungo ya Allah menikot tiang engkang nitip dungo mang moco dewe ya apa sana Gusti Allah raiso moco wadah rondo, cetar rondo lagi. ana tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung nangis awan bengi turu dhewe rono sing ngancani ditumpak iarang-arang Kau ana Cak Dikin tak kon nyanyi Cak Dikin. Niki enten Cak Dikin kali bojone. Mbiyen jaman nom-nomane Cak Dikin niku rabi terus. Saniki alhamdulillah mpun mandek rata tau rabi meneh. Orang kok ora doyan, mergo wis kena penyakit gula. <laughs> Engko tak Dikin nyanyi tak Dikin menghibur Pak Wali Kota. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya tak terangke niki. Kula iki sakjane mau pengen nerangke dalile Ibnu atau ilah mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika niku. Sakjane meniku tujuan kula. Ben yakin ngoten. Napa Arab Saudi niku negarane sugih, rakyate kok ya iso makmur. Jenengan pirsani. Kula ajeng blonjo 5 menit menjelang adan. Toko kabeh tutup. Warung tutup, kantor tutup. Tak takoni. Kenapa tutup? Kita malu, Pak. Kalau mendengar adzan kita masih dodolan. Kita malu kalau adan dikumandangkan kita masih jualan. Makanya sebelum adan sudah kami harus tutup supaya kami tidak malu dengan Allah. Sudah berjam-jam kami dikasih waktu untuk mencari rizki. Masa sih adan cuma lima menit, sholat lima menit, kok kami nggak tutup? Kan saya malu. Dan itu yang tidak kita dapatkan di Semarang. Neng Jogja insya Allah luweh parah mereka sebelum adzan dikumandangkan aktivitas berhenti total tutup gak ada yang jualan lah aku ki mangkat pengajian pas adzan duhur ono jatilan gitu orang mandek kok pak Allahu Akbar, Allahu Akbar mah tak entek entang kulim, tak entek entang kulim Maka benar ketika Allah mengatakan di dalam hadis kudsi, ida ahabba 'abdi liqa'i fa'ahbabtu liqa'ahu." Ketika hambaku cinta ketemu dengan aku, aku cinta ketemu dengan hambaku. Wa kariha liqa'i fakarihtu liqa'ahu. Tetapi ketika hambaku benci ketemu dengan aku, aku benci ketemu dengan hambaku. Coba Pak Wali, dimulai dari balai kota. Adan duhur, nggak ada aktivitas apapun, mandek. Saya senang dengan salah satu polisi yang sekarang menjabat sebagai Wair Wasum, Irjen Umar Sepono, mantan Kapolda Sulawesi Selatan. Saya kemarin di Bengkulu bareng beliau. Salah satu ucapan beliau apa? Rapat sepenting apapun, ketika adzan dikumandangkan, saya tinggal. Kenapa? Karena panggilan yang paling tinggi adalah panggilan dari Allah. Jajal wong pedurungan. nembe tandur krungu adan dhuwur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabane napa? Adan meneh. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu tenang. Biasanya bapak ijo biasanya. Ini masalah. Maka dikatakan apa? Ana ingda abdi abdibi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Ini yang membedakan Pak. Di Jeddah, di Balat, di Kornis. Pusat perbelanjaan orang Indonesia kalau umroh dan haji. Mau dan tutup. Isin aku Gus. Tutup saya kemarin pada Jeddah pas adan duhur, semua toko parfum tutup. Kenapa? Malu. Ketika adan dikumandangkan kita masih mengejar dunia. Awake dhewe iki seneng krungu adan mung pisan. Kapan adan maghrib bulan poso? Kuwi ora mergo salate tapi mergo buka. Kenapa sih? Kamu terpesona dengan aku. Sorry ya, nggak mungkin aku sama kamu. Kan kamu udah tua. Kalau aku nikah sama kamu, aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kada luar sana. Maka saya ingatkan malam hari ini jangan sampai pernah kemudian kita meninggalkan Allah. Ingat kalbun mukmin baitullah, hatinya orang mukmin adalah rumahnya Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan hati kita semuanya. Amin. Ah, membawa ana cak Dikin? Ini cak, nyekel mik. Heh, hmm. ngapa eh? Saya mau ngajak cak Dikin karena si A dan Sair. Ayo cak nyanyi cak. Cak dikin Lagunya Cak dikin yang paling seneng saya satu, Cinta Tak Terpisahkan. Oh. Tahu lagunya seperti apa? Tekku iki aja gedolanan, mergo tekku sagede kentongan. Lagunya Cak Tikin itu. Cak, sama jamaah Cak. Ayo Cak. Eh. Bahasa nanti Gus Miftah kudu ngadek kaya aku ning kene Gus. Kenapa? Kono ketok jelas, kono ketok jelas. Oh. Nggih, sing buri ben ketok jelas nggih. Aku ki wong loro malah cangkemmu cerewet, cah, cah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Isun ngawiti bagus kabeh tingkah. Nuli rahmat salam marang Kanjeng Nabi lan sahabat kawula. lawakane nabi amma ba'du ruwayan gole ilmu atas wong islam lanang lan wadon fardu ilmu tauhidiku iku kang kanggo meruwi mring anane Gusti Allah iku siji malaikat beber maring suwiwine wine atas wong Islam golek ilmu gawene ilmu iku kaya barang ana gedhong kanggo buka sosi ngaji sarta takon urip ana donya ora selawase hidup di dunia tidak selamanya artinya apa semua akan binasa sing guyune ngekek kono mau lek tekan titiwantine mudar ora wedi mati kuwi rahasiane Gusti Allah ana telu ha ora mesti wong tua ki mati dhisik wong nom mati keri Mila senajan to Cak Dikin luwih tua daripada kula, kula luwih nom daripada Cak Dikin, bisa jadi sing mati Cak Dikin dhisik. ojo dong gaya-gaya pejabat setinggi apapun yang wis tekan titi mati uh, eh, titi wacine mati hebat to kaya ngopo seorang kiai lek tekan titi wancine mati cak dikin gandeng utang isi akeh rada keri-keri Urip ana donya ora selawase. Amung besok bakal bali nyang omahe. Omah asli swarga kanggo kang padha iman utawa neraka kanggo kang nurut setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di kesempatan malam hari ini Cak Dikin tidak sendiri tapi didengar, didampingi dengan istri saja. Sini sini bun, bunda ya. Halo halo halo, bunda. Bunda atau kayak meletek meletek ya apa? Eh, santai, Kiai rasa cerewet. Mikir jaluk Gus Miftah. Eh mik mik mik mik mik. Minta mik miknya lagi mana miknya? Ah, ah ini ini ini bun. Ini, bun ini bu Niki nah, sesuk cah dikin karo bojone niki insyaallah mlebune surga mergo sabar karo syukur. Tegese? Iya, cah dikin sesuk mlebu surga mergo syukur di bojo ayu, ta? Sing wedok mlebu surga sabar mergo duwe bojo merongos. Lah apa Pertanyaannya, pertanyaannya. Apa? Besok ning swarga ki sing, mas, sing masuk pertama kali dagelan si apa kiai? Lah dagelan gue mesti mlebu surga ning cangkeme mampir neraka. <laughs> eh, kenalan wo ben pasar. Oh, eh, wo ki apa ya wo? Mau bunda kono kono wo ki apa? Ya? Ini bahasa akrab kuning oma. Ya aja ini, kene, kene mau kuncung bawa ya ora pantes. Ayo oke, tepungan Bunda. leh leh Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, dok, dok. Salam, gue. Cak Dikin nyelok gue Bunda. Gue nyelok Cak Dikin apa? Mbah. <laughs> Lah kowe nyelaku Mbah, dasarmu apa? Niki wae Gus, critane rak mboten purun mandhap mobil. Yeah. Panitia kan ramah-ramah to, Gus. Yeah. disambut, "Eh, Mbak Nyimut, monggo-monggo mlebet." Eh, Cak Dikin, monggo-monggo mlebet. Kale bapake panitia sing agem koko putih niku tersinggung niku Cak Dikin. Bisik-bisik panitiane, "Eh, Cak Dikin karo Mbak Nyimut ki nek mlaku kaya bae karo putune yo." eh, eh, eh, ning Tak bacok. Ora emosi ngono kuwi. Ora emosi. Emosi. Mut mut. Sing apik. Nggih. Kenalan dhisik. Nggih. Tepangaken nami kula nyimut griya kula Penggeng Banyudana Boyolali. Menawi tindak Boyolali monggo katuran mampir nggih Pak Bu tambah sedere kula bojone cadike ingkang nomor sekawan do mudeng ra mudeng ra tapi ngenten suka dukane tiba keri niku mung kanten koretan bahanipun sampun telas eh sik sik ana mix sing ana kabel ra delok delok rene iki iki delok dilit iki iki, orang ah. ora tak contohke iki modele cadikin saiki ngono Nyon saya Pak Wali Kota. Zaman bien Cak Dikin rele rele wis wis. Rabi karo sing nomor siji nomor telu ngene. Ngene. Mbasan karo nyimut. Halah halah. Eh, tak dongane ketularan. Eh, ora mungkin. Ora mungkin. Neng alhamdulillah Gus, kula niku telaten kok ini. Anggere jam 7 tekane jam 8 kula peme. <laughs> Mbok anggap aku wong setruk ngono piye? Gen bengine iso kemripik ngono lho karepku, Cak. Ya. <laughs> Salatullah salamullah Salatullah salamullah Ala toha Rasulillah Salatullah salamullah Alaya ora nganggo kuwi ra apa-apa. Wis sepenting awake dhewe wong loro ya yang. Halah saiki yang. Yang niku mboten sayang, mati yang keempat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah hadroh ini hadroh ini hadroh hadroh hadroh kok malah turu ini loh ayo rene ditangga pak wali kok malah gor turu eman-eman ayo aku kok tak cowok lima ngewu weh kono yo ora ana apa-apane mbok <laughs> Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Sekali lagi-lagi bareng Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Jeng jeng jeng jeng Tanpa musik Panitia seneng ing ati gelar pengajian ing bengi iki lekake seniman lan seniwati kurang seminggu wis dilunasi <laughs> Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah jong jong jong jong paling penak dadi kiai ngelor ngidul ditutke santri jeneng Gus Mis Miftah bengi iki ngaji mangkeh kondur wis disangon salah salami tak <laughs> sangoni Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ono sinden aran bak Nyimut wangi ayu tur imut imut tak talem dewe fitnah Sasi rame akeh tanggapan Sasi sepi sobo gadean Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Duwe bojo duwe isin pencipta lagu aku wis yakin sayang setitik hobine kawin Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah kopi diseret sapi Amit-amit bojone cak diken saiki kotange suwek dicemiteni Tepuk tangan untuk Cak Diken. Eh, iki iki betul-betul fitnah. Kotange bojoku tuh orang mungkin tak kemiteni. Wong wis tak tukoni tali kotak. <laughs> Alhamdulillah. Eh, santri kau terus ke anak Pak Wali. asing kula yang sambutan. ini kula delok bojone Cak Dikin karo Cak Dikin itu kelingan tipe keluarga. jawa wong Semarang milih ini. Tipe keluarga ini ana papat. Siji tipene keluarga Nabi Nuh, sing lanang soleh, sing wedok nakal. Loro tipe ini Firaun, sing lanang nakal, sing wedok solehah. Telu ini Abu Lahab, sing lanang nakal, sing wedok lakal. Papat nih Nabi Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok solehah. Ibu-ibu Semarang pilih bundi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, Nabi Ibrahim? Papat Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim bojone loro. Berarti lak dengan milih nomor papat, berarti siap-siap bojone rabi meneh. Amin Allahumma. Amin. saat Sadrenge kalau sambu eh, kalau terus ke Pak Wali, monggo nyambut Pak Wali. Oh, duwe nggon kok ora nyambut. Hmm, Pak Wali nyambutan. Sambut mriki. Tepuk tangan untuk Pak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik semuanya, sejarah-sejarah yang selalu saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Hari ini ada tamu istimewa di kota Semarang. Namanya Gus Miftah. Tepuk tangan dulu. Ini Kiai yang lagi viral. Saya termasuk followernya beliau. Ya. Dan belum saya fallback. <laughs> ya, karena belum nyangoni tadi. Gus Miftah ini sangat didolakan anak muda hari ini, termasuk yang di Semarang. Wah, cah nom apa itu termasuk ibu ibu yang nganggo jilbab ijo. Oh, yang ngono kok nom, Pak, Pak. Kita nom loh, Mas Gus. Oke. Lho, nek guyu kayak isin-isin ngono. Ya. Niku nom-nomane kaya Marsandan niku. Bahasa saniki tuwa ya markaban. Ya, terus di sini juga hadir para yai, sesepuh ini sepuh yang rawuh di sini terima kasih rekan-rekan Forkombinda, Pak Ketua DPRD, terus ada Cak Dikin itu tadi tak perhatiin, kisah sopo toki terus ada yang bisi budayawan, wah budayawan acara ini ngawal anak ragil, ternyata bojone. <laughs> yang saya lu Cak Dikin, yeah. ada Bu Wakil Wali Kota di belakang, Ternun, Assalamualaikum. Nah, Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang selalu saya hormati dan saya banggakan. Ada ciri khas yang luar biasa dari Cak Miftah. Apa itu? Kok Cak gitu? Eh, ya Allah. Ampun, ampun, ampun. Gus Miftah, wong bar Cak Dikin langsung kayak Cak Miftah. Gus Miftah. Apa yang luar biasa? Beliau dalam berdakwah, dalam maringi tausiah, selain bahasanya bahasa gaul, selalu semangatnya adalah NKRI harga mati. Tepuk tangan. Kita saat ini sedang membutuhkan figur-figur seperti Gus Miftah. Karena contoh di dalam pemilu raya kemarin, April 2019, ngerti-ngerti kondisi bangsa Indonesia, Masya Allah, kok yo ono sing beda-beda ke. Agamamu apa? Wah, orang agama, duduk koncoku kulitmu apa? Wah beda, duduk koncoku. Kue wong etnis di, wah beda. Masya Allah. Mestinya persoalan ini Ibu Bapak sekalian sudah rampung dan selesai 74 tahun yang lalu. Pada saat Bung Karno, Bung Hatta memerdekakan Indonesia dan tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila adalah dasar negara kita. Tapi hari ini ada yang coba ngutak-ngatik lagi. Makanya kami mengucapkan terima kasih atas kerawan beliau yang kita tahu persis Gus Miftah ini baru saja mendarat dari Mekah ya Gus. Jeddah atau Mekah? Jeddah. Jeddah dari Jeddah. Kemudian tadi juga sudah wa kepada teman-teman ketoe awak kula kira enak. Tolong Pak Wali kon nyiapke infus. Yeah. Iki tenanan malang guyu. Iki tenanan, tenanan infus, diinfus. Wah, Gus Miftah kondisinya nggak enak badan, tapi semangatnya luar biasa untuk warga kota Semarang. Sakjane sih ya, ini emang Gus Miftah ini emang berkenan, ben minggu meh tak jane ngone Semarang muter-muter takon ngomong NKRI. Ya. Cocok ya? Tapi wes diabani. Pak Wali, meh ngundang aku ragate cukup 3M. Maternwon Mas Miftah. Jadi alias podo-podo nih Ini tadi juga begitu masuk udah langsung kode-kode. Pak Wali, panitiannya kita ya ragate pas-pasan. Geberi e rakono ono. Orang gue LCD. Suguhannya yang mau sing sing ladeni rodok lemu. Biasanya Gus Miftah mboten ngoten. Tapi alhamdulillah kita tambah sedulur, tambah guyup, dan insya Allah kita dengarkan tausiah beliau sampai selesai, supaya kita bersama-sama semakin meyakini bahwa kita tinggal di NKRI, kita wajib hukumnya mengamankan, menjaga NKRI supaya tetap utuh dan Pancasila adalah dasar negara kita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Wali Kota. Mudah-mudahan wali kotanya panjang umur. Wong sak donya mati Pak Wali Kota urip dhewe. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebentar lagi saya mau sholawatan, tapi tak tambahi satu dulu. Kenapa kemudian Arab Saudi makmur? Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih makmur daripada Arab Saudi. Amin. Ketoken dia nganu iki. Wong gawe ini karung bengok-bengok gitu. tanggal 23 September kemarin pas saya pulang dari Mekah itu merupakan hari Independent Day hari kemerdekaan Arab Saudi dan Anda tahu kaos-kaos toko-toko itu tulisannya apa Pak? Alwaton fi kolbi negara kami di dalam hati kami saya ingin mengatakan apa? Kenapa kemudian Arab Saudi itu begitu makmur? Karena kecintaan rakyatnya terhadap negaranya luar biasa. Lucunya apa? Di Indonesia ada yang bilang nasionalisme itu tidak ada dalilnya. Sementara di Arab Saudi, di mana-mana Pak, saya tadi dikasih kaos. Tulisannya apa? Al-Waton fi kolbi, fi kulubina. Negara kami berada di dalam hati kami. Coba betapa cintanya kemudian orang-orang Arab itu terhadap negaranya. Maka saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa Rasulullah mengatakan? Allahumma habib ilainal madinah kahubina makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Lah orang hari ini lucu. Katanya kon cinta dengan negara tidak ada dasarnya. Kalau cinta agama itu ada pahalanya, nasionalisme tidak ada pahalanya. Itu yang namanya jaka sembung bawa golok gak nyambung. Maka coba Anda lihat, ketaatan orang Arab terhadap raja itu luar biasa, Pak. Mereka betul-betul mengamalkan hati wa hati rasul wa ulil amri minkum. Ada pertanyaan ke saya begini. Sebenarnya boleh nggak pejabat itu dikritik? Boleh. Boleh nggak Pak Wali Kota dikritik? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh nggak Pak Jokowi dikritik? Boleh. Saya ditanya, apa pendapat Gus Mita tentang demo-demo hari ini? Nggak apa-apa, asalkan santun. Asalkan demonya tidak kisruh Kemarin di Jogja bikin slogan, Gejayan memanggil. Saya ditanya sama Hasan, gimana Gus? Silahkan. Tapi kamu lucu, Gejayan memanggil, kamu datang. Allah manggil, kamu gak datang. Kan goblok, aku yang ngono tuh. Kurung wadan, susah. Demo ya silahkan, nggak apa-apa. Boleh gak pemerintah dikritik? Boleh. Akan saya kasih contoh. Tapi kritiklah dengan cara yang santun dengan akhlakul karimah. Ada raja besar, namanya siapa Pak Wali? Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu kan raja yang sering salah. Harun Ar-Rasyid itu tobatnya cuma dengan satu orang. Siapa? Abu Nawas. Abu Nuwas. Tobat kalau dengan Abu Nuwas ini. Lagi hujan, Abu Nawas jalan sama Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas lari. Dikritik sama Harun Ar-Rasyid. Hei Abu Nawas, kamu tahu nggak hujan itu rahmatnya Allah. Kalau kamu lari berarti meninggalkan rahmatnya Allah. Apa jawaban Abu Nawas? Iya, saya meninggalkan rahmatnya Allah. Daripada anda wahai khalifah, nginjak-nginjak rahmatnya Allah. Nah udan tidak tidak Abu Nawas. Abu Nawas selamatan undang karo tanggone orang nesu Begitu tanggone selamatan keluar dari rumah, bawa jari joget-joget di depan yang punya hajat. Akhirnya beleduknya melebu ngomah sing gue selamatan. Tuh oh, sing duwe omah metu Abu Nawas diceluk. "Hei Abu Nawas, kowe uang wong tuwa apa cah cilik?" Dijawab kali Abu Nawas. "Lah miturut jenengan ya wong tuwa." Apa jawaban Abu Nawas? "Lah wong tua, ngopo orang mau undang selamatan?" Ya Abu Nawas. Anak cerita lucu, ini jarang wong ngerti. Harun Aroset melaku-melaku. Delok wong adus ayu. SDSP, semok depan, semok belakang pakaiannya SMS sidite metu sedite lah Harun Ar-Rasyid pengen oh normal toh Waduh aku ngaji di Belanda kali wartawan Gus Miftah lah ngaji di kafe ini kok saja jadi pengen apa buat tak jawab ya pengen terus pun ya ngempet mosok dia ngacengan aku yang ngono tak jawab kan jarang ya mungkin pada kecak dikin akhirnya gara-gara dia melihat perempuan ini mandi di kali ya. ini jadi ingat ya ngalor ngidul kelingan karo mbak-mbak ini Normal tau Akhirnya waro woro barang siapa yang bisa cerita, ceritanya membuat saya bisa tidur, saya kasih hadiah. Datang tukang pendongeng senegaranya Harun Ar-Rasyid. Kabeh ceritanya menarik. Sehingga apa? Harun Ar-Rasyid gak bisa tidur. <laughs> Abu Nawas teko. <laughs> Kulah melu cerita akhirnya Abu Nawas kue cerita apa? mang rungok Perjanjian perjanjiannya lah jenengan ke cerita lo iso turu berarti lo kei hadiah oke okay. Abu Nawas cerita hei raja apa? enten semut melebu kupingnya tiang begitu nih jeruk kuping mambu semutnya metu begitu metu penasaran Kayak mau sak janjane ambune apa? semutnya melebu meneh melebu nih jeruk kuping mambu Orang betah metu meneh Akhirnya 30 menit Abu Nawas niku cerita di hadapan Harun Aroset mau melebu kuping, metu kuping. Melebu kuping, metu kuping. Akhirnya Harun Aroset ngomong, bosan, minggat, aku ngantuk, turu. Abu Nawas menang gara-gara melebu kuping, metu kuping. Lah ini kan cerita, sehingga jengkulau cerita critake buatan niku. Ini adab mengkritik pejabat. Maka saya yakin kalau Pak Hendi ini tidak tidak alergi untuk dikritik lah. Pak Jokowi nggak nggak alergi untuk dikritik. Ada ulama di zaman Harun Ar-Rasyid mendatangi khalifah. Ini nasihun lak. Wahai Harun Ar-Rasyid, saya mau nasihati kamu nih. Karena Harun Ar-Rasyid memang banyak salah. Famusaddidun alaika, tapi mohon maaf. Nasihatku agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an. Tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid kepada orang ini? Inna Allah ta'ala qad arsala man huwa khairu minka ila man huwa khairu minni. Inna Allah ta'ala qad arsala man huwa eh, khairu minka ila man huwa syarru minni. Sesungguhnya Allah itu pernah mengutus orang yang lebih baik daripada Anda kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Yang dimaksud siapa? Harun sama Musa. Diutus kepada siapa? Fir'aun. Allah mengutus Harun dan Musa, ini orangnya lebih baik daripada kamu. Diutus kepada siapa? Kepada raja yang lebih jelek daripada siapa? Daripada saya. Siapa? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Harun dan Musa? Fakulalahu kaulalayyina. Harun, Musa, berkatalah yang lembut kepada Fir'aun. Pertanyaan saya sekarang orang yang mencaci maki pemerintah, orang yang menjelek-jelekkan Pak Jokowi apalagi karena fisiknya saya mau tanya, apa Pak Jokowi ini lebih bosok daripada Fir'aun tak anda? Sehingga bahasanya seperti itu. Jokowi pateni, kebuayane. Jokowi PKI, pateni, tangkap polisi. Eh. saya hilaf, cangkemmu, cangkemmu. Minta maaf. Belas orang sumbut. Lak demo gayane bunuh tanggap eh nggak boleh kita mengkritik pejabat itu boleh tapi dengan cara yang santun nggak apa-apa Nabi Muhammad pernah dikritik sama Umar ketika mau mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay eh kancing Nabi ini wong kafir loh ampun mau solati Napa jawabannya kancing Nabi selama tidak ada larangan dari Allah akan saya solati maka kemudian turunlah ayat dalam surat At-Taubah wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala kubri. Akhirnya Nabi Muhammad gagal mensurankan Abdullah bin Ubay karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini Anda mau demo silakan. Tapi pakai etika. Ojo jebol pager, ojo bakar ban sak piturute. Aku mbiyen gaweane demo le. Aku ki kuliah ra tau nggawa buku megapon. Bandina bunga-bunga dengan arah rektorat karena saya memandang rektornya zalim tapi santun nih waktu ini sholat aku ya sholat zaman demo 9899, liane bunga bengok duhur megapun tak taruh saya sholat di jalan dekan rektor mbian momen ngelawan aku IP ku api orang mergo aku pinter mergo wedi karo aku ujian pak saya pakai sandal Waktu itu dekannya Abdullah Fajar, adiknya Menteri Pendidikan Malik Fajar orang Muhammadiyah. Saya diusir dari kelas, Pak. Keluar kamu. Kenapa Pak Dekan? Pakai sandal. Lihat peraturannya. Akhirnya saya keluar. Begitu di luar tak delok peraturannya. Mahasiswa kuliah tidak boleh pakai sandal. Tapi nggak ada tulisan kewajiban menggunakan sepatu. Sandal tak copot ganti kresek, Pak. Akhirnya aku mlebu kelas keresah <laughs> keresa, keresah kresek. Dekan teko, kamu menghina saya. Ada apa Pak Dekan? nggak boleh pakai sandal. Kenapa kamu pakai kresek? Coba Anda lihat peraturannya Pak. Mahasiswa kuliah tidak boleh pakai sandal. Tidak ada larangan tidak boleh pakai kresek. Modar we aku Mahasiswa cerdas deh pada. Jadi demo saya gak ada masalah, tak dukung kalau itu aspirasinya bagus. Dan saya senang memang ada aspirasi yang bagus. Nanti kan saya sampaikan termasuk RUU KUHP yang tadi saya bilang sama Pak, Pak Wali Kota. Ini kadang-kadang DPR ini goblok, otaknya goblok banget kita kadang ini. Ya oleh dikritik gitu loh. Anak DPR ini gini. Halo Pak DPR. Aku ngomong DPR pusat loh Pak ya DPR dikritik itu boleh tanya Pak DPR nggak mungkin tanpa kritikan namanya wakil rakyat kok anda jangan ngiri sama wakil DPR, sama DPR kan mereka wakil rakyat kue pengen suge, diwakili karo DPR pengen duwe api wakili DPR jalan-jalan ke luar negeri wakili DPR mobil api wakili DPR nyemplung neraka cangkemmu Nanti coba kita bahas setelah ini. Demo nggak masalah tapi yang santun lah. Yuk, tajak selawatan dulu yuk dan semangat. Selalu ala Nabi Muhammad. Ayo, jero lagu lawas apa lagu anyar? Turung dadi. Apa? Kartonyono Nake janji. Mundur alon-alon. Kelingan mantan. Ditinggal rabi Kowe ki arep ngaji Malah cendol dawet. Hei, eh, wis salah gua apa nih? Ditinggal rabi versi selawat. Dong gua HP apa ora? HP ini duripke lampune pateni. Ayo, coba HP-nya, flash-nya semuanya dihidupkan. Menghibur Pak Wali Kota ya, sekarang Bu Wakil Wali Kota. Lampu pateni, Lare ora iso mati tak pateni tukang lambune. Ayo semuanya dihidupkan flashnya. Lampu matikan yuk. Lampu, lampu, lampu, lampu. Woi lampu stadion pateni. Iki pinter lah lenggono. Lampu stadion wis perlu nyewa genset. Cekak tenan garane iki. Ini ini yang depan mati ini yang depan. Nyun saya Pak Wali ya. Eh ini dimatikan. Apa ini weh? Cek cek. ini suwe-suwe tukang sore tak pateni kok malahan. Ini emang cepet grandol lagi Coba coba, yuk. dimatikan lampunya mas, di depan itu mas. Eh tukang tukang lampu. Eh kok malah mau soroti mataku gini tiki Nih patah nilai, patah nilai. Mbak backing vokal gue melu nih gini ngopo setor raito. Rabi kapok. Diangkat. Selalu ala Nabi Muhammad mergo sing teko cacah nom lagu nggih cah nom dhisik ya ditinggal rabi versi solawat yo lagu wong no lagu kebangsaan e Gus Miftah iki saben malam Jumat bisa ora kuwi musike kuwi ora iso mulih wae kono diangkat lagi solawat pokoknya kita minta keberkahan kalau tadi siang demo di kantor DPR malam hari ini kita demo kepada Allah Mudah-mudahan Allah mendapatkan keberkah, mudah-mudahan Semarang mendapatkan keberkahannya. Amin. Salli wa salim da iman Salli wa salim da iman ala wal wal ali wal ashabi kurang bandar soleh والآل وال Yuk bareng-bareng Saben malam Jumat Ahli kubur Mulai nangoma omah وسلم صلى melodinya saja dan diapalkan ulangi Ale Sale aja temenan ger hana turunku Allah kowe ora wira tinggalanku lamun aku bisa bali ning bakal tarik kasih donyaku kurang mantep tulang lagi penapal kabeh kebanget gerhana turunku Allah kowe ora wirang pada mangan tinggalanku lamun bali ning alam bakal wal ali wal musik diam yuk yang buatan soleh wasa kurang banter soleh iman wal ali Sekali lagi yang punya hajat semuanya dikeluarkan Allah akan mengabulkan hajat kita malam hari ini Salih Iman wal ali wal ali wal sahabi Sallu ala Nabi Muhammad Saya ajak malam hari ini dari Semarang Saya pengen Anda menyanyikan dua lagu kebangsaan Yang kata orang-orang itu lagu ini katanya musyrik Lagu ini mencintai bangsa Lagu ini mengajarkan kepada kita untuk cinta dengan Indonesia Saya ajak menyanyikan dua lagu kebangsaan Padamu Negeri sama dari ku Teguh Semuanya untuk Indonesia. Merdeka! Semuanya diangkat, tunjukkan cintamu untuk Indonesia. Ayo, diangkat semuanya. Padamu nah. ulangi sekali lagi. Padamu negeri kami bertekad untuk mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan sembahkan kehadiranmu Tuhan. hop. Saya minta pas lagu dari Yakin Kutuku ini drone munggah goblok. Ini siar untuk Indonesia bro. Karena dibayar tak bayare. Pekok lo. Ini kalau yang bikin acara Lemhanas, yang bikin acara Pak Wali Kota di Balai Kota mahal. Di sini kan murah. Ayo drone mana drone? Eh, drone Baterainya entek kere, kere. Enggak, drone nya bisa naik lagi enggak? Saya pengen ini diposting yang bagus. Menunjukkan rasa cinta orang Semarang terhadap Indonesia. Coba panitia, drone nya bisa enggak? Drone, drone. Hah? Di, di, di. Di, di. Wow, samplok nyerok itu. Ayo lagi yuk. Syukuri kemerdekaan. Kita tidak perlu mengeluarkan darah, kita tidak perlu mengeluarkan nyawa, tapi mengisi kemerdekaan dengan cara mencintainya. Dengan mencintai Indonesia, dengan mencintai Pancasila, NKRI harga dari yakinku teguh hati ikhlasku kehadiratmu sekali lagi dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuni kehadiratmu Tuhan Salam ala Nabi Muhammad Merdeka Merdeka Es kesel aku Iki rambung drone baru metu pekok Sengit tak. Engkau, engkau, engkau, pas nyanyi apa apa apa. Baleni. Cuk, tanjuk. Ya wis, ngomong durane sing api. Ayo sing banter tapi. Ya. Ayo selalu ada Nabi Muhammad. Ayo lek sampean lek. Ah, kula ora cinta karo Indonesia wegah ya. Ayo. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia merdeka syukur aku sayang kehadiratmu ayo sekali lagi terakhir yang los dari yakinku teguh sallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk Semarang. Mergo lambune wis mati pengajian eh urip. Oh ya. Wayahe wayahe. Halo. Halo. Gus. Eh. Aku yang boleh sampai nuwangil. Tak boleh ini pondok pesantren tindak Mekah. Uh, tante ini kabari mes ngalor widur raka karuan sehingga aneh pertanyaan Gus sing aku butuh tak ini ngambian oh. ngaku yang aku tas awnya lanyara di jerah wae jadi hmm. aku tak teko karus sampean ah. masyarakat kabe do birso yang aku rabi wis ngantek bing papat oh. pertanyaannya ini Gus <clears throat> jadi ini bisu ini suarga ini bakal ketemu bojo lan bojo ini ah awur dasmu ini gue iso jadi penonton sing apik mulai awe ora urun cerewet bosok pertanyaannya Gus bisu ini aku kepeduli suarga ini sing pertama kali kepedoki ki bojo nomor piro boleh sampean reson jawab lerene jadi kiai Ora gak, kabeh Ora apa-apa Wis lere dadi kari kiai jadi germo wae Sadike ini juga alumni dari Sunan Kuning iya. Dulu dia pangkatnya Anjilu antar jemput lonte yang ngerti RT ini ya iki. <laughs> Pertanyaannya Cak Dikin ketemu ya ketemu nyimot wong pramugarimu iki kok, ya. ramai surimu iki kok. Ya. Iki. Eh, iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Liyane semua pegat kok apa? Liyane bojo karo wong liya. Yang kedua, Gus. Apa? Jare besok ning swarga iki bakal dikancani 700 bidodari. Heeh. Apa boyoke ra pedot, Gus. Logikane menungso karo logikane Gusti Allah iki beda. Sesuk iki wong wedok ning surga wis ana sing men. Oh. Baik menstruasi maupun mencret-mencret. Oh, jadi kue per detik cerut-cerut. Wah, wow, enak no. Wayahe, wayahe, wayahe. Aku ki jane alus lho, sing buosoke cangkem-cangkem ngene iki lho. Bun, kene ngadek kok kowe mau jalan betek kok arep ngomong karo gue Mita. Ngadek kok, ngadek kok. Apa mumpung urung mulai, Nah, kene mumpung Gus Miftah urip. Maksudnya lek wis kembali Gusti Allah kan gak bedok apa. Kuwi lho pokoke pelawake insyaallah mlebu surga. Amin. Ini cangkem mekeri ning neraka. Apa tekan apa mut? Eh niki Gus, akhir-akhir niki Kowe kan mbir iki gelem karo Cak Diken dipelet apa margo matamu katarak kasine. Pas mendem lo. Oh, pas mendem lho ngeten lho Gus, ditane pro akhir-akhir niki rak saling sering salah paham kali Cak Dikin. Lah kuwi lahir mau rene wis salah kok. Sebentar Gus, jangan pernah sampean melukai hati para fan-fan saya. Halah endi endi. Endi. Kita voting secara terbuka. Ayo voting. Nyun pangapunten kalau kali Mbak Jimut cocok mboten? Ya rungokno ya. Apa? Masalah perjodohan bukan urusanmu. Urusan perjodohan itu hanya urusan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu boleh ngomong nggak cocok, tapi kata Allah cocok, why not? Nyimut tuh ngomong kali kulo. Saya eh. jadinya cak dikin itu kelasnya kaya gedang. Napa Duit jantung tapi ra duwe ati. Iya. Terus teko Salah paham, Gus. Soal nopo? nembe aru-aruan kita tadi ini nggih tiga hari yang lalu seminggu ini hmm. kuneng nengan hmm. gara-gara nenek kurak salah paham cerita nenek kurak cadi ini kita tanggapan yang di Nora mulai hmm. bun kene tanggapan apa ngelonde jane ora mulih jadi rong dino tanggapan telung dino ngelonde Bibar niku to Gus Ya Allah masak aku tak pikir maju mau tuh cak dikin bunuh ora to Alah alah alah Kene lho. Kene foto. Ya, pot, jadi foto Pak Wali tok. Terus. jadi nah. Jadi ngapunten nggih, kula keliwat sawah ana denden manuk ya kula saking jam mriki. Ya dadine kaya ngene iki. Eh tak apa, Mod? Wis. Ya, terus to, Gus? ceritane kowe bun aku tanggapan limang dina ora mulih kowe ning omah karo Tarjo. Oh. Tarjo niku sing gawane resik-resik omah nggen kula. Jenenge Tarjo. Jenenge Tarjo. Lah niki kemboten bener niki kalian Untung jenenge Tarjo ora Hendi ya untung. si Tarjo niku dheweke kali jadikin. Nggih. Yeah. Jo Tarjo kowe ning omah karo Mbak Nyimut. Dikancani Mbak Nyimut, iki ah. aku tanggapan. Terus iki lagi cuaca mendung, wayahe udan. Katok karo klambine Mbak Yu nyimut kuwi angkaten, terus manuke lebokno. Lah kula niku ya termasuk setia bekti karo wong lanang. Terus akhirnya? Karjo, bu, bu, kula niku kok di SMS kali Pak Diken, kok nggih ngomong, lah iki katok karo klambine Mbak Yu nyimut angkaten to aja terus engko manuke lebokno wong kon kak ya manut karo wong lanang hmm. aku ya mapan ya wis jo wong kap cak diken kae imamku wis estokno dawe cak diken aku ya mapan Ndi Tarjo, ndi Tarjo, iki Tarjo iki. Tajar Rejo. Aku ya aku, aku terus nesu. Aku, aku ngantek seminggu ramu tutuk omah Gus. Apa? Lah goleki manuke Tarjo <laughs> Ada nuwun dikin Mbak Jimut. Selalu ala Nabi Muhammad. Jadi alai. Lah, pemimpin sing apik niku sakjanjane undang-undange mboten kathah kok. Pak Wakil Pak Wali Kota. Ora akeh Tugas Tugase wali kota karo tugase imam sholat ki padha. Jenengan persani, tiang niku lak ajeng sholat. imame biasane nengok ke belakang sing diucapke napa? Sawu sufu fakum fi shalah. Tugasnya pemimpin ki ngerapat ke barisan. Lawang sana ki kata orang gelem lurus ke barisan, tidak mau merapatkan barisan, tapi gawainnya ngobrak ngabrik barisan. Nggih apa badan? Pemimpin ki tugasnya mau siji. Eh, sofe dilurus ke, sing rakur diakur ke, sing ora dirukun ke. Orang kok malah gawe bubrah. Mula kula niku lak pengajian DPR gelem teko ki jane ya seneng ya susah. Ya sing goblok kowe sing milih kuwi kok ya. Aku ya milih. Aku jadi kiai iki sedih. Arep nyalek disowani. Begitu caleke dadi ditinggalke. Suwe-suwe mung dianggap kaya dong salam mung kaya laos. Apa kuwi? Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng gua di sedewe kan danco apa koi los rewel pokoknya saya kira rupanya kayak Sumanto tuh ya Bo DPR, bo presiden, bo wali kota, gubernur. Siji, ayo ngerapat ke barisan kau yang sholat kan. Kenapa? Karena sekarang banyak wes barisane rapat, piye carane digawe rapat. Contoh, contohnya gampang itu lah Pak Wali. Kan saya sering mengatakan begini. Tugasnya awal dhewe iki mau mengisi kemerdekaan Orangku Ora kudu perang kaya wong biyen, ora kudu bedil-bedilan, ora kudu dibom. Biyen iki mbah-mbah mule arepe turu dibom. Ber ngono kuwi. Sone bosok soalnya. Nembe Arab sholat ditembaki. Par. Saya ini kepenak, mungkin mengisi kemerdekaan. Tapi coba anda lihat, banyak orang yang tidak bisa mengisi kemerdekaan tapi justru merusak kemerdekaan. Merusak kerukunan, merusak perdamaian. Maka kalau lagi heran ya, wong Indonesia ini kok gampang banget didu. Gampang banget. Kiai didu karo kiai. Habib didu karo Habib. Gus didu karo Gus sak piturute begitu saya ketemu sama guru saya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan beliau mengatakan hati-hati li iki wis wayai Habib banyak didu karo Habib maka kalau teman-teman Banser, sahabat-sahabat saya Banser tanya sama saya, apa pandangan Gus Miftah terhadap Habib Rizik? Kulo jawab, semua Habib saya cintai, saya hormati, siapapun itu. Selama duriahnya Rasulullah, ahlu baitul Mustafa tuhuri. Pertanyaannya adalah apakah wajib taat? Nanti dulu. Di dalam kitab taklim disebutkan al hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada taat. Jadi Habib manapun saya hormati. Tetapi kalau taat nanti dulu. Tergantung isi fatwanya. Kok kula sing memberi fatwa Habib Lutfi? Mesti kula taati. Soalnya kula yakin fatwane Habib Lutfi mesti apik. Perintah beliau pasti baik. Maka begitu beliau dawuh, kayak beliau ditanya, apa pendapat Habib Lutfi dengan pengajiannya Gus Miftah di dunia malam? Jawaban beliau sejuk, nggak apa-apa. Miftah itu baru bengkel. Yang namanya bengkel pakaiannya juga pakai kotor. Dan tidak semua orang bisa masuk ke sana, enak. Tapi kalau ketemu Habib nih Jakarta, oh cangkemnya tosir ya, di dilokke pengajianmu di dunia malam itu memalukan. Kalau takoni kali Wong TV. Apa pendapat Gus Miftah? Jawaban saya sederhana. Saya menghormati beliau, tapi mohon maaf, saya tidak setuju dengan fatwa beliau. Kalau memang dakwah saya di dunia malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat ahli maksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Tak kandani ya Leo, seandainya kalian itu tahu perjuangan para pendosa untuk kembali kepada Tuhannya. Mereka juga berjuang pengen kembali kepada Allah. Aku ki ketemu bocah tatone sawak. Termasuk manu eh ditato. nanan, manu eh ditato. Iya, jadi ditato iki. Tato emping. panung. Ah, ah yang rupanya kayak Sumanto ya tadi adine kita Kayak gelare MSC merongos sak cangkeme sawah ditato Pak Wali apa ini bokong kabeh tato ditindik semuanya ditindik mata ditindik hidung ditindik kayak kebo kuping ono pelek tromol wah kabeh aku ning ngene ngene ngene. Adan di pondok saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya posting di Facebook komentar apa? Wong buosok kok adan. Ya Allah. Seolah-olah yang mengatakan buosok itu dia paling baik. Saya itu menemukan beberapa kasus Pak ya. Orang itu kalau mabuk justru ingat Allah Pak Wali. Saya dulu di masjid, zaman saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Lah masa dadi apa pangkatmu marbot? Ngalah. <laughs> ngisin apa? James Bond. <laughs> Padahal tukang pel, padahal lima tahun saya jalani itu. Yang kalian sering lihat di YouTube itu, di, di, di masjidnya orang Muhammadiyah. nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Ngapa melu Muhammadiyah kurus? Belas rano, rano selamatan tak ada. Kere, kere. Kita aku pindah neng ngene wong NU gara-gara aku rabi karo wong NU. Wah, bobotku mundak 100 kilo. Soalnya apa rabi karo wong NU lemu, susune cocok. Ngopo rabi karo wong NU lemu? Soalnya wong NU niku didik-didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan, mangan, manakipan, maulutan, rejepan, ruan, Lho, ana tanggane lara njaluk didongake, mangan. delala sing lara mati, mangan meneh lho. Nganti rupane kaya besek jane tidak kandhani. Mangan, mangan, mangan, mangan Tapi saya sangat menghormati orang Muhammadiyah karena mereka maju di pendidikan sekolah. Dan hari ini kita syukuri salah satu produk dari DPR yang patut kita syukuri adalah RUU pesantren sudah menjadi undang-undang pesantren. Artinya apa? Lulusan pondok pesantren itu setara dengan lulusan pendidikan formal. Jadi anak-anak lulusan pesantren walaupun tidak memiliki ijazah SMA bisa langsung mendaftar ke perguruan tinggi. Alhamdulillah. Kalau soal masa depan kok jadi apa ora urusan le. Sing penting mondok. Apa mbien Pak Hendiki tahun duwe cita-cita jadi wali kota? Alah ora. Kok jadi wali kota Kok kersane Gusti Allah. Cantai wae, Bro. Mila kowe ra rabi mergo ra duwe pekerjaan. Alah alah alah cemen. Aku mbiyen rabi ki modalku iman. Oh no, wis takoni tuamu. Kowe wani ngrabi anakku modalnya apa? Iman. Kok tuamu Aku ora percaya. Musrik. Ngono oh, kok ngono. Aku mbiyen ditolak karo tuaku tak seramai. kok heh calon tua, gue ngerti dong takon karo aku apa hubungannya karo dong ya aku Andong ini kau dibungkus godong gedang ratau metu sangka godong gedang ora tau macul dibuka lemu ora ono endong kuruh apa meneh kok setruk ora ono kuwi tegese apa entung sing meneng ning godhong rezeki ini dijamin karo Gusti Allah. Masa awakmu sing dientung ora percaya? Lah yang kita entong ya kok dikit itu tak mau ngetai kata kira itu kena amun dong kuwi kok. Ya. Eh kudu paham, tak jomblo-jomblo wi. Orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan bayi. Iya. Oh no bro. Jomblo. Eh rondo kayak masjid rojali rombongan janda liar wes tahu wes tak santet meteng lho Jadi tugasnya itu cuma satu, sawu. Maka kemudian yang dilakukan Rasulullah apa? liutamima makarimal akhlak. Ah, pejabat bi akhlaknya terjaga, orang usah berprestasi wis. Masyarakat pasti mengatakan bagus. Lah saya ki gila angkat ngajar pemilihan tok. Arepe nyalak baru ngaji. Akhirnya begitu tadi kaya uka-uka. Hilang. Lah nyalon, Masya Allah. Coba dilihat, mumet wong Semarang. Nandur rambutan tukule gambar calak. nandur pelem gambar caleg sampai setan do lunga saking dititan soalnya apa setan yang gumun dulu gambar caleg cangkeme merenges ramen mingkem bahkan yang Yogyo Pak Endi ana sing sih ndak sing ngisor ini ning dhuwur captionnya apa siap jungkir balik untuk rakyat <laughs> cangkemmu cangkemmu aku rapor percaya pemimpin kakean janji gini apa badan Orang saya kakek janji, waton sebulan pesan pengajian karo Gus Nur Pak Hendi insya Allah Ngajian pokoknya. Neng yo cetha ragate. Orang saya ngomong amplop. Aku pengajian ratau mikir amplop. Oh ratau mikir di sini? Soalnya aku yakin sih mikir amplop sini gue panitia nih. Aku ngapa mikir? Malah diarani panitia mau jarang no. sangoni tompo Sangoni lapor ke polisi diduga melanggar KUHP pasal 378 penipuan jadi Pak Wali sangoni Agus tapi sini didik itu meneh 335 perbuatan tidak menyenangkan Maka kemudian apa? Harus ingat. Rakyat dituntut untuk mencintai negaranya. Tapi pemimpin juga harus memberikan suri dan kepada rakyatnya. Maka tegaknya negara katanya apa? Undang-undang siji. Bil adil latil umar. Pemimpinnya ikut kudu adil kok ngopo. Contohnya gimana? Ayo lurus ke barisan. Orang mau ngobrak ngabrik. Tok. Ngen kula iki wonten no. Salat wis apik-apik. Sawu sufu fakum fi shalah. Aku zamane UGM. Tidak-tidak sikil kula. Aku ngene doyak. Kene <clears throat> doyak. <clears throat> Akhirnya sepatnya ngene. Allah. Kowe iki ngopo aku? Perintah itu kan merapatkan tidak menginjak ya Kiai. Sono ngidak sikile kancane iki. Wes sikile kelumus. Pengalaman tidak, Bro. Pokoknya Deddy Corbuzier tak ajak Jumatan yang Bintaro. Wah, sikile doyak. Jadi gini, doyak ini, gini. Doyak ini, ini. Akhirnya dari Deddy ini, gini. <laughs> sikile rapat kayak menstruasi. Apa itu? Mergo doyak karan kiri. Tapi kadang-kadang orang imam kebablasan, makmumnya siji, gaya imamnya. Sawu fakum bisolah. Rapatkan dan luruskan barisan. Matane, matane. Wong makmum siji orang rapat kayak gini ke karo sapa ini kejadian kuwi aku Jakarta dan nih kecamatan Cakung Jakarta Timur sawu sufu di bisolah mergo dikongkon koreman tak jawab semik wa <laughs> tok, kere kere gara-gara nopo kulo teng Cakung tahun saat sadurunge pulau ketemu kali Gus Dur kulo mangkat yang masjid sing adan itu wo adan dewi pujian dewi komat dewe ngimami dewe makmume pulau dewi imamnya ki gua uh, ya sawu subuh wakum bisolatin bengok nih kok uh cangkem wong Jakarta gaya ya sawu subuh wakum bisolah sami'na nawa Fatihah bener Pak Wali Alhamdulillahi Rabbil Alamin uh apa ini wong tua yang Walin amin begitu maca surat suratnya salah Bismillahirrahmanirrahim sehingga diwaca kula kene inna angzalna Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan salah. Wong kodone til macane tul. Mergo salah ta elek Til. Lah imame ra trimo. Imam senior. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku tambah banter. Til. Akhirnya ketika bener. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diteruske salah meneh. Wa ma adraka ma lailatul Kan kudune tul, Aku bengok tul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tun. Akhirnya sing ketiga bener. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Begitu ayat ketiga imamnya bingung. Lailatul apa lailatil? Til tul. Tul detail akhirnya nengok ke belakang piye bro lawang milih imam sholat di lo peraturan nih contohnya imam sholat itu harus faseh, faseh ini pemahamannya ono loro faseh bacaan sholatnya faseh ini artinya nyambung nyambung karo karpe jamaah oh bar ngisak ono pengajian yang laboh lak ngimami ra usah suwe, suwe kuwi jenenge fasih. Wong bar ngisakno pengajian malah bar Fatihah sing diwaca Yasin. Nah, setruk makmume. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Aku tahu dihapusi Pak Kiai. Teng Purwokerto, safari Ramadan. Zaman kula dikontrak niku kali perusahaan rokok. Kula sak safari mulai jam aja jam 8 golek Kiai masjid sing trawe cepet oke okay. bar fatihah sing diwaca waduha waduh stres aku kan bro waduha ya, biasanya kalau mau kulhu karo nganu ya. karo salamun nih ya. sing diwaca waduha waduh suwe ternyata saya tertipu sing dibaca cuma dua ayat tok Bismillahirrahmanirrahim waduha walaili laili saja Allahu akbar cocok Waleli tidak saja. Sah apa badan Sah. Wong ora suratnya surate oleh kok. Yang tidak boleh itu membaca surat tapi ora Fatihah. Mergo Fatihah hukume wajib, maca surat bar Fatihah hukume sunnah. Kuwi ana imam ngeyel. orang maca Fatihah langsung surat. Ketok imamnya lali ning ana giri. Allahu Akbar. Kul ya ayyuhal kafirun. Makmum bengok. Subhanallah. Lah imamnya radong, salahnya nang ndi? Dipikir kurang fasih, difasih-fasih un ya ayyul kafirun makmum saya bantar subhanallah lah imamnya lah stres salah tuh neng di baleni meneh un ya ayyul kafirun akhirnya makmum buri imam bengok banter banget fatihah saya bunga pateka batal badan. Kata sandingi banser nggak ada tak Kena ngomong. Eh, batal ser. Sandingi wali kota. Untung aku kurang ngomong deh. Batal. Milih imam nganggo aturan. Kenapa? Karena begitu beratnya tanggung jawab seorang imam. Kulukum ro'en wa kulukum mas'ulun an ro'i yati. Lapa mimpi nek wiki api, ya kudu mau dukung umpama salah kritik ya dikritik itu apa-apa kritik tok kaya-kaya rono benere contoh aku kira berani Pak Jokowi aku nanti apa-apa karo Pak Jokowi asap neng Riau sing disalahke ora e, tetap presiden nih Podo kali kejadiannya tiang NU itu mang delok hari santri mau ditetapkan diprotes gini apa badan diprotes apa meneh ke zaman sakmono RU pesantren diprotes film di Santri urung tayang diprotes santri kok kaya ngono umpaman lak sing ngritiki bener karena cinta dengan Islam aku ora apa-apa lah sing kritik ternyata dua film dhewe kuwi persaingan bisnis cangkem mudul dul Gimana apa badan? Kue sing wong mata-matamu dhewe. Sing ngarepe nonton The Santri mbok yo ya men wong rai-raine dhewe. Apa-apa dadi masalah. Soale napa? Soale sing duwe gawe ndelalah NO. Napa mawon saking NO niku mesti dadi masalah. Contoh RUU pesantren mau ditetapkan sama DPR diprotes. Dulu hari santri diprotes. Kiai-kiai NO dicerca, dihina, dimaki sak piturute. Malah dikandani kiai-kiai NU itu tidak mengajarkan mencintai habaib. Kue salah meneh. Habaib kita kau dari Yaman pertama kali ke Indonesia. Yang mencintai para habaib pertama kali adalah orang Nahdlatul Ulama. Kue saiki kok ngajari wong NU kan mencintai habaib. Kue jenenge ngajari bebek ngelangi. Kue ngerti bebek kira apa nih? Huruf B. Orang no bene ra enak. Tapi lah diganti hurufnya, lu enak. Dicangkemnya ngopo meneh. Lah wong kon ke barisan lho Pak Wali kok angel men ki ngopo? Maka jadi wali kota, kasih contoh yang baik akhlakul karimah, ngaji sanggon-gon, ora perlu diundang, mangkat dadi DPR yo ngono. Saiki yo kaya kanca-kanca mahasiswa sing demo, yo ono bener eling. Contoh yang tadi saya sampaikan diskusi dengan Pak Wali Kota. Apa? RUU KUHP. Kitab undang-undang hukum pidana. Kuwi apa jajal? Ono undang-undang ini bunyinya. Seorang suami memperkosa istri se. Seorang suami memperkosa istri sendiri maka diancam hukuman 12 tahun ayo Wila malang rame ke Sunan Kuning gara-gara jaluk kelan bojone radiwene akhirnya mangkat yang Sunan Kuning Lo kaya bocah banser mangkat yang masjid ngopo ya tahajud masa ngeloni kentongan Ya DPR ki yura nalar. Itu undang-undang dari mana? Padahal dawe kanjeng Nabi nopo. Layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Wong wedok ki ra kena ra kena ra kena nolak karo wong lanang. Lah bojo kula ra kena. Ben bojo kula tau nolak. Beb. Lah bojoku ayu kok. Beb. Apa yang? Aku njaluk Bojo kula kondo, kula kesel. Oh, lak kowe kesel gampang. Lah pripun tak goleki kanca. Ayo. Jadi lah wong lanang jaluk karo bojone kok jawab kesel gampang kuwi berarti bojomu ra kuat. Berarti kudu mau goleki kanca. Ngono Pak Wali carane. Akhirnya bujuk kula jawab, "Ya ampun, terus piye karepmu?" Ya "Nggih prasmanan mawon." <laughs> aku takon, "Piye kuwi?" "Mang buka dhewe, tutup dhewe." <laughs> "Oke." Aku Mila ki jenengan mungkin kondo takonnya karo bojomu. Piye, Dek? Prasmanan? <laughs> Iya, ngono. Wedo. Ila undang-undang ramutu iki. Wong kelon karo bojone dhewe kok diancam dua belas tahun gini. Ya DPR ya ora nalar kuwi. Eh? teko loh boleh gak kita mengkritik DPR seperti itu boleh lewat nyatanya nyuwun saya kok kritik itu untuk membangun kritik yang konstruktif bukan yang menghancurkan kulo ngerti undang-undang ini kita bengok-bengok kok wong urusan ranjang karo bojone kok dianggap KDRT ini, lucu men pekok Begitu seorang suami mengatakan bil tu nikah wa taswija bimarin al madkur halan, ya terserah wong lanang to. Wong Kanjeng wong Qur'ane dawuh kok nisaukum kum fatu harsakum annasitum. Aram gawe miring jengkeng karpe wong bojo-bojone dhewe kok. Kan ngono pemahamane. kok malah diancam undang-undang ngeloni bojone bojone ra gelem dianggap memperkosa rolas tahun ya Allah aku merongos banget tau Aku sok tilik kowe umpama ning penjara. Ngopo kasusmu, Bro? Merkosa bojoku dhewe. Eh, wong wedok tak kandhani. Wong wedok sing apik niku wong lanang urung jaluk, sing wedok wis nawani. Wih, jadi bapak ijo rungokno kupingmu. Sing lanang urung jaluk, sing wedok wis nawani isu bojone urung jaluk sarapan, sarapi sing lanang rong tangi didusi ngono kuwi sing lanang rong jaluk wedang wedangi rong jaluk jarang jarangi sing lanang rong jaluk susu ngono carane mulai tahu malam Jumat pah jike-jike iya. aku melebu kamar malam Jumat eh, nyanyi aku tul jaina ora nutul ora pena nutul krasa pena sing ditutul danga-danga bujuri dewe ngapa eh cah bancer ke yang ngono le eh, malam mantan baru toh nyanyi kembang kantil melebu kamar kembang kembang kantil mantan nanyar tiring bedil ana cleret tiba jondil aku kaget cekelan kene ora kaya nyimut cak dikit lunga malah nyanyi-nyanyi. Ngir minggir, aja nengah-nengah, mampir-mampir cak dikit rane ngomah. Halah. Untal tarjo kuwi mau. Pertanyaannya sekarang begini, kenapa Indonesia yang sudah nyaman seperti ini banyak orang nggak terima? Yang bergerumong soal kepinteran, utaknya kepunjulan. utaknya kepunjulan, rumong sosok pinter, luwe pinter daripada Bung Karno. Orang percaya karo Pancasila, luwe pinter daripada bahasa Masari. Lah utakmu ini sopok. Mbah Hasim sing alim kaya ngono ridho dengan Pancasila, ditirakati, didiriadoi, didongake, dipasani. Semaan Quran demi mewujudkan Pancasila untuk Indonesia. Sekarang sok gua ya Pancasila ra cocok. Diskriminasi terhadap orang Islam. Seharusnya tidak begitu bunyinya. Lah kowe iki sapa to? Urip mung garek urip, mung garek numpang, kok cangkemmu kakean ngatur. Sok gua ya. Nggih napa mboten? Nggih. Sadiki kurang apa tadi? Indonesia sadiki kurang islami apa tuh? Kalau tak muncul istilah NKRI bersyariah. Opong. Opong ini kira syariah, pengajian wong sak lapangan. Ono sego bagian karpet tiker kira kebagian malahan. Mulai insya Allah little body, sini teh gatel kelebon medi. Pengajian sampai jam lagi Setengah telur loh wisan. Ulama-ulama dihormati, habaib-habaib dihormati. Kata siapa Indonesia tidak islami? Adan di mana-mana boleh. Malam takbiran, lomba takbir di mana-mana boleh. Kurang apa tuh? Pengajian gak ada yang dilarang. Itu ada Gus Ustadz yang dilarang. Saya bilang sama teman-teman Ansor Banjar, "Le, saya ini sapa ya Ustadz Nebu Semarang ora usah mau gagas, kon ngaji, ruwono wae." Tapi begitu pengajian kok wani ngotak ngate Pancasila, wani ahlu sunnah wal jamaah. Wani berani mengotak ATN KRI, parani. Keklek cangkeme. Ngono oh, kok. Saya tidak mau ada istilah banser suka membubarkan pengajian. Dari mana? Sangat itu banser kin jogo pengajian. Maka di mana-mana saya bilang kalau ibu-ibu cari menantu, prioritaskanlah banser sebagai calon menantumu. Kenapa harus banter Jelas, kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Saya nggak sepakat kalau ada orang mengatakan banter ancor, identik membubarkan pengajian. Maka saya bilang nih, nggak usah mau larang, jar wae. Rungok nih, koordinasi ke Pak Wali Kota, koordinasi dengan Pak Kapolres, rungok nih. Kok sampai pengajian wani nyinggung-nyinggung Pancasila orang cocok. NKRI diganti dengan khilafah, dengan NKRI bersyariah, parah nih, karepmu apa? duel wani demi Indonesia tapi lah urung-urung ada macam-macam sing rusak awake dhewe Kita di framing media kita kalah Contoh nih, aku beloni banser gara-gara tidak berangkat ke Papua aku dibully 14.500 komentar semuanya membuli saya Gus minta ora hati ora kenapa yang membuli saya 14.000 tapi yang ngasih like jempol 70.000 Pertanyaannya, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Oh, kok. santai lah jomblo ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengungkapkannya. Iya. Kere, kere. Ora wani ngomong, malah bengok-bengok. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Ih. Santai baik bro. Aku ki sanggon-gon dirasani ning medsos, ning Instagram, ning YouTube aku santai. Ketika ada orang membicarakan kelemahanmu, tersenyumlah. Kenapa? kelemahanmu saja dibicarakan oleh mereka, apalagi kelebihanmu. Hmm, santai. Iki apa-apa mau guyu lho. Jadi cah step cah Ya, nyanyi kowe ya korban janji. Iya. Kowe lungo nalikane adan Salah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu ho Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibin kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat Kamangka salat tanda syukur nikmat Helinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat sing bandel tibil kulub Allahumma sholli Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ayo sing nom nom lirik asli asline tanpa welas kowe lunga Rana mesane Ngaboti tresno anyarmu Tinggalkan aku Tersakiti sendiri Di malam itu Ayo le Allahumma sholli Muhammadin Timi fiatil Abdan wa Wasifaiha Wa Nuril Absari Ayo, apa? Kue lungo aku sayang-sayangi tanpa pamit kowe ngadeng ngono wae Aku ra ngerti salahku dan kau campakan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Oh, ah. Allahumma Muhammadin timin kulub wa dawaiha wa fiatil abdan wa sifaiha wa nuril absari kurang bader tibil kulub nambah niati ayo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa nuril absari wa diaiha Salu ala Nabi Muhammad. mana ke mana tuh Pak Wali? Cangkem ngomong mana? Gue ngerti, katanya nong bamu. Kakek cerita lagu nih. Janjine utange ra nganggo suwe-suwe nyilehe so sorene newes kakean utang kok ya, yo sadurunge nyanyi lagi Indonesia Raya Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa Aku ngaji alon-alon mergo sadaraku sopo ahli maksiat sing kakean ulangi aku ngaji alon-alon mergo sadaraku sopo santri sing nakal raiso apa opo aku ngaji alon alon mergo sadaraku sopo ahli maksiat sing kakean dosa Sallu ala Nabi Muhammad Yo, men pemimpinnya bener Iki pasane rakyat jadi pemimpin diterokke sing bandar Bismillahirrahmanirrahim Eh pemimpin na kupingmu Aja neko-neko Ojo leno. Ojo nakal. Kabeh kui ngunduh wong pakarti. becek ketitik. Allah ketara. Laku utama nguntungake wong liya. Laku utama nguntungake wong liya. heh pemimpin. Kapan kue dari wong apik? Lah kapan? Niku Trisnone, rakyat Semarang kali jenengan Pak Wali. Dan untuk pemimpin-pemimpin kita Indonesia, mudah-mudahan menjadi bangsa yang aman, adil, makmur, baldatun, thayyibatun, warabun. Sampun jam setengah telu. Kalau mau kesel. Semuanya berdiri, kita sholawat hasbi Robi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo, niki diwaca bar ping telu bar salat. Monggo maju mriki Bapak. Monggo Diwaca ben bar salat ping telu ditutup karo Fatihah iya kana butuh wa iya kana stain diulangi 11 kali insyaallah kabul semua hajat. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalan. قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله حسبي قلبي غير الله نور محمد لا إله إلا الله حسبي ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله Hiduplah Indonesia Raya dua Indonesia Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Merdeka Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah yang maha rahman yang maha rahim Perkenankanlah kami hamba-hambamu ya Allah Yang hadir di tempat yang baik ini ya Allah Di acara yang baik ini ya Allah Ketika kami bertemu dengan saudara-saudara kami yang baik ini ya Allah Perkenankanlah kami malam hari ini ya Allah Menengadahkan kedua tangan kami Mengkhusukan hati dan pikiran kami ya Allah Untuk bermunajat kepadamu ya Allah Begitu banyak karunia, rizki, anugerah yang kau berikan kepada hamba-hambamu Namun kesemuanya itu ya Allah Kami balas dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan Ya Allah ya Rob Tanpa rasa malu kami mohon ampunanmu ya Allah karena kami meyakini seberapa besar pun dosa yang kami lakukan, pintu maafmu lebih besar daripada dosa yang kami lakukan. Bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah, namun kami yakin ampunanmu lebih besar dan lebih luas daripada lautan. Untuk itu ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah Ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ampuni kemungkaran kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Allah ya Rabb begitu baik orang tua kami kepada kami ya Allah. Namun kami anak-anaknya belum mampu membalas kebaikan-kebaikan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb bahkan begitu luar biasanya orang tua kami kepada kami. Sayyidina Ali ketika ditanya, bagaimana cara seorang anak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya? Beliau mengatakan kalau seandainya seorang anak berbuat baik seumur hidup 24 jam setiap harinya, tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya untuk itu ya Allah sayangilah orang tua kami ya Allah sayangilah bapak ibu kami ya Allah naungilah mereka dengan segala ridhomu ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah sayangilah mereka ya Allah tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah, ya Rob, berikanlah kepada mereka kekuatan, ya Allah, zahiran wa batinan, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang senantiasa menegakkan keadilan, ya Allah, sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa membawa bangsa ini menjadi makmur, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rob, kami hamba-hambamu warga negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia ya Allah memohon kepadamu ya Allah jadikanlah kami negeri yang satu jadikanlah kami negeri yang bersatu Jangan pernah kau jadikan bangsa ini terpecah belah ya Allah. Jangan pernah kau jadikan bangsa ini tercerai berai ya Allah. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang aman. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang makmur. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang adil. Sehingga menjadi bangsa yang baldatun tayyibatun warabun khobur. Ya Allah ya Rob kami datang dari rumah kami ke tempat ini ya Allah. Semata-mata mengharap ridhomu ya Allah. Semata-mata mengharap kasih sayangmu ya Allah. Semata-mata mengharap rahman dan rahimmu ya Allah. Untuk itu ya Allah siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah. Dalam dalam keadaan bermasalah kami mohonkan kepadamu ya Allah berikan solusi dan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya ya Allah siapapun yang hadir dalam keadaan sakit ya Allah atas kuasamu ya Allah engkau sembuhkan penyakit mereka ya Allah siapapun yang hadir dengan mempunyai hajat dan cita-cita malam hari ini ya Allah kami mohonkan kepadamu kabulkan hajat kami ya Allah kabulkan cita-cita kami ya Allah kabulkan permohonan kami ya Allah siapapun yang hadir dalam keadaan susah ya Allah atas kuasamu ya Allah engkau bahagiakan hati kami ya Allah jadikan keluarga kami keluarga yang menyenangkan ya Allah berikan kepada kami keluarga yang sakinah keturunan yang soleh solehah dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami ya Allah kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah dan kapanpun ya Allah engkau panggil kami untuk menghadap kepadamu ya Allah jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha illallah la ilaha illallah bersama-sama la لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله Waqtim lana min bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang khusuk bareng-bareng. Uripe selamat, mati ne selamat uripe selamat mati ne selamat uripe selamat Uripe selamat matine slamet uripe selamat, matine selamat, uripe slamet matine slamet uripe slamet Mati ne selamat ya Allah Urip selamat uripe selamat hayatus salam mautus salam hayatus salam mautus salam mautu salam hayatu salam mautu salam hayatu salam mautu salam ya Allah hayatu salam mautu salam hayatu salam mautu salam Al-Fatihah sekali untuk Indonesia Ia karena butuh wa ia karena stain diulangi sebelas kali termasuk untuk hajat kita semua yang hadir ala hadin ya ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.